Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pelajaran kita yang berikutnya mengenai daripada penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih terhadap matan Al-Baiquniyah. Qala al-Imam Al-Baiquni rahimatullah alaih musassalun qul ala wasfin ata mislu ama wallahi ambanil fata. Sekarang berkaitan masalah hadis musalsal. Jadi musalsal ini nanti barakallahu fikum ketika seorang perawi menyampaikan hadis itu biasanya persis dengan apa yang diambilnya. Kalau misalkan dia menyampaikan hadis dalam keadaan gurunya menyampaikan hadis dalam dalam keadaan senyum, itu nanti yang ngambil riwayat itu juga senyum juga gitu. Paham ya? Nah, kemudian juga ada musalsal yang sifatnya semuanya misalkan dengan pakai lafaz fulan misalkan. Ini contoh aja ya. Itu nanti berarti periwayatannya dengan fulan fulan fulan. Disebut misalkan dengan musalsal bi fulaniyah misalkan. Karena dengan fulan sama qala hadatsana fulan, qala hadatsana fulan, ana fulanan kana inda fulan misalkan pakai fulan-fulan. Itu contohnya saja. Ngambil jelas musalsalun itu nanti barakallahu fikum. Naam ketika dia mengambil hadis dari gurunya, gurunya ketika menyampaikan hadis dengan berdiri, dengan senyum juga. Nah, dia ketika menyampaikan hadis dengan berdiri dengan senyum juga. Ini namanya musalsal. <coughs> Apa maksudnya ya? Nah, yang, di, yang diikuti itu sifatnya cara menyampaikannya itu sama gitu loh. Nah, kita lihat sini. Wa min aqsamil hadis aidan dan termasuk pembagian hadis juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyampaikan di sini wa hadza huwa al qisnam wa min aqsamil hadis aidan al-musalsal termasuk pembagian hadis juga adalah hadis musalsal hadis musalsal wa hadza huwa al qismu tsamin. ini pembagiannya ke-8 setelah beliau menyebutkan kemarin yang ke-7 itu mutasil sekarang musalsal Naam, wa hadha wal qismu tsamin min fi nadmi wa huwa ismun ismu maf'ulin min salsalahu. Paham ya? Salsalah yusalsilu salsalatan musalsil musalsal. Paham ya? Naam. Saudara, kata beliau yang mana musalsal itu adalah isim maf'ul dari kata salsalahu. Paham ya? kayaknya itu domir saja ya. Aslinya salsalah. Salsalah yusalsilu salsalatan musalsilun musalsalan. Paham ya? Naam idza tahu fi silsilatin apabila dia mengikatnya pada silsilah silsilah itu apa rantai jadi berantai hadisnya itu mulai dari perawi yang pertama sampai yang terakhir menceritakannya sama berdiri senyum berdiri senyum berdiri senyum paham maksudnya ini nah ayo hada fil ini secara bahasa seperti itu paham belum maksudnya ini? gambarannya sudah ada gambaran sudah gambaran misalkan gurunya ketika menyampaikan bahwasannya gurunya ketika menyampaikan misalkan ya, Rasulullah SAW bersabda, "Bu'istu ana wasa'ah kahatain." Nah, kahatain. Aku diutus kata Rasulullah SAW dengan adanya hari kiamat, datang hari, hari, hari kiamat seperti ini bentuknya. Jarak antara telunjuk dengan jari tengah dekat sekali. Hari kiamat dekat. Nah, nanti para santri atau para murid tadi yang mengambil dari gurunya ketika menceritakan lagi orang lain, gini juga. apa maksudnya dia? Sama gitu menjelaskannya. Itu namanya musalsal. Nanti termasuk bagian musalah di antaranya itu, musalah salat. Wabil istilah, secara istilah adalah alladzi ittafaqa fihi ruwat. Naam yaitu hadis yang disepakati para perawi. Naam alladzi ittafaqa fihi ruwah yaitu para perawi sepakat terhadap hadis tersebut. Fanaqalu kemudian mereka menukilkan hadis tersebut bisighatin muayyanah dengan bentuk kaifiyah tata cara yang yang tertentu. Au halin muayyanah atau dengan keadaan tertentu. Paham ya? Nah, seperti misalkan ini, al-mu'min al-mu'min kal bunyan wa shabbaka wa baina asabi'i. Ini misalkan. Paham ya? Nanti ketika dia menyampaikan orang lain juga begini juga. Jadi menyampaikan dalam keadaan apa? Bentuk yang tertentu dan keadaan tertentu. Keadaan sebagaimana disampaikan gurunya. Kamu maksudnya ya? Itu namanya enam musalsal di antaranya. Yakni anar-ruwata maknanya adalah bahwasanya para perawi ittafaqu fihi mereka sepakat semuanya pada hadis tersebut ala wasfin muayyanin, di atas sifat yang ditentukan. Ayah, ya, sifatnya seperti ini nanti ketika menyampaikan sifatnya seperti ini. Guru kami dulu ketika menyampaikan seperti ini. Berdiri sambil tertawa, sambil senyum misalkan. Nanti kita dia nyampaikan juga situ. Nyampaikannya juga berdiri dengan senyum misalkan. Nah, kita lihat sini. Imma wasfil ada, ya kan? Imma Bentuknya itu adalah sifat ketika menyampaikan, ada itu menyampaikan ya, tahammul itu mengambil hadis, istilahnya gitu. Kalau ada itu menyampaikan hadis. Naam, awas fi halir rawi atau sifat keadaan perawi. Au dalik atau yang selain itu yang jelas sama gitu loh. Ketika kita menyampaikan hadis yang kita dengar dari guru kita, itu caranya sama dengan yang enam sebelumnya. Itu masuk dalam pembagian itu juga. Sama dari sifat penyampaiannya itu loh. Paham ya? termasuk jenis musalsal. Wal musalsalu min mabahis sanad wal matan jami'an. Musalsal juga jangan sembarangan. Musalsal itu juga termasuk pembahasan berkaitan masalah sanad dan matannya. Dicek lagi matannya sahih enggak, sanadnya bersambung enggak, tetap juga. Nah, karena nanti kalau musalsal cuma sembarangan enggak bisa. Nah. Jadi musalsalnya juga dicek eh, dicek dalam artian sanatnya bagaimana bersambung atau tidak, perawinya sikoh atau enggak, matanya bagaimana, matanya dia maklub atau enggak, maklub itu berbalik, terbalik gitu. Terbalik hadisnya ada juga seperti itu. Nah, cuman kalau maklubnya tidak parah itu enggak masalah, enggak merusak. Karena terbalik kan, terbalik lafadznya. Cuman terkadang ada yang terbalik lafadznya memang kurang tepat, harus diluruskan. Nah, seperti dalam sebuah riwayat itu terbalik itu ya. Nah, mengenai tujuh orang yang dapat naungan suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan riwayat itu hatta la ta'lam nam yaminhu ma tawfiq shimaluh. Terbalik itu kan? Yang benar hatta la ta'lam shimaluhu ma tawfiq yaminuh. <coughs> Na'am barakallahu fikum seperti itu. Li'anna tasalsula qad yakunu ma aw fi ma dunal akhar. Dikarenakan tasalsul Nah, berantetannya atau berantainya, berantainya sebuah hadis itu itu terjadi pada keduanya, terjadi pada matan dan sanatnya atau pada salah satu di antara matan atau sanatnya saja. Nah, seperti itu. Nah, faedahnya apa sih faedahnya itu? Faedahnya musalsal ini kita lihat. Wa faedatul musalsal dan faedahnya musalsal huwa yaitu at-tanbihu ala anna rawi qad dhabata riwayah. Yaitu peringatan memberikan peringatan terhadap bahwasannya perawi tersebut telah bahwa telah kuat sekali periwayatannya. Karena hingga hingga menyampaikan itu seperti gurunya. Amal mati ini. Gurunya ketika menyampaikan dengan berdiri, kemudian senyumnya ditirukan juga. Berdiri dengan senyumnya itu. Nah, itu menunjukkan masih kuat sekali dia ketika mengambil hadis dari gurunya tadi loh. Itu fungsinya. At-tanbihu memberikan peringatan ala anna rawi bahwasanya perawi tersebut qaddabata qaddabata ar-riwayah. Telah kuat sekali periwayatannya. Maksudnya maksudnya ya menghafalnya kuat sekali. Walidzalika dan oleh karena itu amsilatun katsirah. Atau untuk hal itu untuk masalah musalsal ini contohnya banyak sekali. Minha di antaranya hadis Mu'ad bin Jabal. Di antaranya hadis apa? Hadisnya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Inni uhibbuk." Sesungguhnya aku nam sayang kepadamu atau cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Fala tad'anna antakula dubura kulli salatin." Maka jangan kamu meninggalkan untuk mengucapkan setiap akhir dari daripada salat, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Ya Allah, berilah aku pertolongan untuk senantiasa mengingatmu dan bersyukur kepadamu dan juga memperbaiki ibadah kepadamu. Apa ya? Nah, ini hadis ini nah barakallahu fikum sebagai contoh untuk hadis musalsal. Kita lihat bawahnya. bahwa qad tasalsala hadzal hadis wa sara rawin, ya kan? Dan sungguh telah berantai hadis ini dan menjadilah masing-masing perawi yang membawakan hadis ini idza arada an yuhaddisa bihi ghairah perhatikan ini jika perawi tersebut ingin menceritakan atau memberikan hadis kepada yang lainnya, qala liman yuhadditsu hadil jumlah. Nah, dia berkata kepada orang yang di, ingin dia sampaikan hadisnya hadil jumlah jumlah ini. Ini uhibbuka. Ini uhibbuk. Nah, fala tad'anna an taqul. Nah, seperti itu. Nyampaikan lagi nanti ke orang ini uhibbuk. Paham ya? Lafaznya sama semuanya kan? Ini uhibbuk, ini uhibbuk, ini uhibbuk. Naam. Seperti itu. Al haditsah. Bacanya al haditsah itu ya, maful bih. Akhirnya ikra'il haditha atau akmilil haditha. Wa musal musalsalun, ini dinamakan musal musalsalun. Nah, berantai. Li'anna ruwata ittafaqu fihi ala hadil jumlah. Karena para perawi semua sepakat eh, di dalam hadis ini untuk di atas jumlah atau kalimat ini. Ini uhibbuka bukan sebutkan. Ini uhibbuka. apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi lafaznya itu dicontoh terus itu, paham ya? Jadi kalau perawinya ketika mengisahkan itu, nah barakallahu fikum dalam keadaan dia misalkan enam waktu itu makan siang misalkan. Itu nanti yang menyampaikan itu juga menunjuk ya, juga menyampaikan dalam keadaan makan siang misalkan. Jadi seperti itu. Paham ya? Yang dicontoh itu cara menyampaikan itu sama dengan cara menyampaikan gurunya itu. Menunjukkan apa tadi? Dhabata riwayah. Jadi enam perawi tersebut sudah